silah, jumlah silah ataupun isim mausul butuh kepada apa? Silah dan aid. Silah bentuknya ada berapa macam? Yang pertama jumlah dirinci menjadi jumlah jumlah fi'liyah contohnya jalazi qama abu kemudian sila yang berupa jumlah ismiyah contohnya allazi abu qaim. Kemudian yang berikutnya sila yang berupa apa? Syibul jumlah dirinci menjadi tiga. Yang pertama borof. Contohnya Jalazi Indak Kemudian yang ketik yang berikutnya kedua Jar Majuro Contoh Jalazi Fidar ya. Kemudian yang ketiga apa? Sifat soriha yaitu apa saja? Isim fa'il dan isim maf'ul. Boleh enggak isim tafdil? Tidak boleh. Alif lam yang masuk pada isim tafdil disebut alif lam apa? Huruf atau isim? Huruf. Alif lam al mu'arrifah dengan kesepakatan. Adapun alif lam yang masuk pada sifat musyabbah al hasan al ju alif lam di sini apa? Huruf atau isim? huruf juga alif lam al muarifah menurut yang sahih. Kemudian yang namanya silah butuh kepada apa? Aid. Apa itu aid? Ya. Bomir yang kembali kepada isi musul. Bagaimana bentuk bomirnya? Apakah harus bomir khaib? Atau bagaimana? Umumnya dengan menggunakan bomir Waib. Kemudian terkadang digunakan pemir mutakalim. Contohnya apa? Analladhi sammatni ummi Haidarah. Terkadang juga dengan pemir mukhatab. Contohnya apa? Antalladhi talwi huh? Eh, al usaha ilaika. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Isim zahir. Contohnya apa? antal ladzi fi rahmatillahi atma. Kemudian boleh tidak dibuang aidnya? Eh, boleh. Aid yang dibuang ada kalanya apa? Yang marfu, ada kalanya yang mansub, ada kalanya yang majrur. Apa syaratnya? Boleh dibuang aid yang marfu? Syarat boleh dibuangnya aid yang marfu agar agar dia berupa mubtada yang dikhobari dengan yang mufrad contohnya apa? Ayyuhum lanan zi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Aslinya apa? Huwa alladhi huwa ashaddu. Kemudian apa babitnya dari boleh dibuangnya aid yang mansub agar dia berupa bamir mutasi dengan yang dinasukkan oleh fil yang tam. Contohnya apa? Apa? ya alamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Takdirannya apa? Ya'lamu alladhi tusirunahu walladhi tu'linunahu. Kemudian syarat dari domir ataupun aid yang mahdhuf yang majrur bagaimana? Agar dia dijarkan oleh semisal apa yang mengajarkan isi mausul. Contohnya apa? Wa yashrabu mimma tashrabun. Takdirannya apa? Wa yashrabu mimma tashrabuna minhu ya yaitu dihafalkan baik-baik ya nanti insya Allah soal-soal pun akan kita ambil dari matan lah ya kalaupun ada dari syarah sedikit yang penting matanya hafal faham ya. kemudian fasal berikutnya ya masih kita membahas tentang al-ma'arif isim-isim yang ma'rifah sudah kita ambil yang pertama domir yang kedua apa alam yang ketiga si misyarah yang keempat, si mausul yang kelima. Nah ini. Ya. Yaitu al-mu'arraf bi al ataupun bil adati. Faslun wa ammal mu'arrafu bil adati Fahuwa al mu'arrafu bil alifi wal lami Wahuwa qismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Wal ahdiyatu imma lil ahdi zikri nahu fi zujaj fi zujajatin zujajah aw lil ahdi lil ahdi zihni nahu idhuma fil ghar. أو للعهد الحضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم والجنسية إما لتعريف الماهية نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي وإما لاستغراق الأفراد نحو وخلق الإنسان ضعيفا أو استغراق خصائص الأفراد نحو أنت رجل علما فصل أدب isim yang dimakrifahkan dengan ada yaitu maksudnya alat ta'rif alat yang memakrifahkan yang memberikan faedah memakrifahkan isim yang nakirah wahya kismani dan dia hia kembali ke mana Hah? Wa amal mu'arraf bil adati fahuwa al mu'arraf bil alif wal lam wa hiya qismani hiya bagaimana alif wal lam alif lam ada dua macam qisman i'rabnya apa Hah? khabar dari hiya hiya kembali kepada al alif wal lam ahdiyatun wa jinsiyatun alif lam ahdiyah dan alif lam jinsiyah Kemudian wal ahdiyah imma lil ahli dzikri. Sedangkan alif lam ahdiyah ada kalanya untuk lil ahad dzikri. zikri Al ahad dengan makna al ilm. Ya, al ilm maknanya sesuatu yang diketahui. Lil ahdi dzikri sesuatu yang diketahui karena sebelumnya telah disebutkan. Bobitnya apa itu? Bahwasanya alif lam di situ adalah alif lam lillah di zikri yaitu bobitnya apa yang dimasuki oleh alif lam itu disebutkan sebelumnya dalam kondisi nakirah. Isim yang dimasuki alif lam tersebut sebelumnya disebutkan dalam kondisi nakirah, tidak ada alif lamnya. Kemudian diulang penyebutannya dalam kondisi ditambahkan padanya alif lam. Ya, itu babitnya dikatakan sebagai apa? Alif lam lil ahdi az-zikri. Yaitu ketika apa yang dimasuki alif lam itu disebutkan sebelumnya dalam keadaan nakirah tanpa alif lam kemudian diulang menyebutannya dalam keadaan, keadaan apa? Per alif lam. Ya. Disebut dengan lil ahad az-zikri karena dia maklum ya karena sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya fi zujajah az-zujajatu fi zujajah az-zujajatu. Di sini kita terapkan dengan bobit yang di atas tadi. Az-zujajah ini disebutkan dalam keadaan beralif lam. Sebelumnya disebutkan kan? Dalam keadaan apa? Tidak beralif lam. Nah itulah alif lam apa? Lilahad az-zikri. Disebutkan sebelumnya dalam keadaan ma'rifah, kemudian diulang penyebutannya dalam keadaan eh, disebutkan sebelumnya dalam keadaan nakirah, kemudian diulang penyebutannya dalam keadaan ma'rifah. Jadi az-zujajah mengisyaratkan kepada zujajah sebelumnya. Contoh yang lain apa? Ja'a rajulun fadarabtu ar-rajula. Hmm. Datang seorang laki-laki, maka saya pukul laki-laki tersebut. Di sini ar-rajula apa? Lil ahdi apa? Zikri, karena sudah sebutkan sebelumnya. Apa itu dalam surat Al-Muzammil? Inna arsalna ilaikum rasulan Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Juga sama. <clears throat> Ya rabnya fi zujajah jar majrur fi mahali raf'in. Khabar dari al-misbah sebelumnya. Al-misbahu fi zujajah. Jadi fi zujajah adalah khabar dari al-misbah. Dia mutalik dengan surat yang mahdhuf kain takdirnya. <clears throat> Kemudian az-zujajah sebagai mubtada khabarnya jumlah setelahnya. Az-zujajatu ka'annaha kawkab itu khabarnya. Jar majrur juga. Fi mahal rafin khabar. Kemudian Aulil ahdi az-zihni ataupun alif lam lil ahd yang kedua adalah lil ahdi az-zihni sesuatu yang ahdi yang maklum di benak sudah diketahui di benak tidak disebutkan sebelumnya lafadznya cuma sudah maklum di benak orang-orang yang diajak bicara jadi batasannya lil ahdithi ini adalah sesuatu yang dimasuki oleh lam itu ma'hud zihnan adalah sudah diketahui di benak seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala idhuma fil ghor ketika keduanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berada di gua Tur. Ini mereka para sahabat Nabi ketika mendengar ayat ini sudah maklum gua yang mana. Di benak mereka sudah tahu. Ya. Ini namanya apa? Lilahad az-zihni. Ya. Seperti antum mengajak temannya, "Hayya nadhhab ila al-masjid." Ayo kita berangkat ke masjid sudah paham itu teman antum yang diajak ke masjid-masjid mana? Yang masjid sunnah ini. Itu juga apa? Lil ahad? Apa? Zihni. Irabnya bagaimana? Iz, zarf lima, madha. Kalau iza, lima, istakbal. Jadi iz, zarf untuk apa yang telah lewat dari waktu. Jadi iz, zarf lima, madha, minaz zaman. Huma, bamir munfasil, fi mahal rafin mubtada' Silghar jar majrur muta'alliq bi kain. Dia ya, khabar. Khabar muta'alliq bi mahdhuf takdiru kain. <clears throat> Nah itu mudah ya untuk kita bisa mengetahui alif lam lil ahad. Ada lil ahdi zikri, ada lil ahdi az-zihni. Kalau sebelumnya disebutkan dalam kondisi nakirah kemudian diulang dalam kondisi ma'rifah ini lil ahad zikri. Kalau sebelumnya tidak disebutkan tapi sudah maklum di benak apa yang dimaukan dari isim yang dimasuki alif lam tersebut maka ini lil ahad zihni atau lil ahdi al huduri ataupun lil ahad al huduri al huduri dari mana al hadir sekarang untuk sesuatu yang maklum terjadi di sekarang ini di waktu pembicaraan apa itu babitnya alif lam lil ahad al huduri yaitu ketika apa yang dimasuki oleh Islam tersebut ada di waktu sekarang, terjadi di waktu sekarang. Contohnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini. Ini para sahabat ketika turun ayat ini faham. Al-yauma akmaltu. Hari apa itu hari ini? Hari Arafah. Iya. Hari ini hari Arafah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. I'rabnya eh, al yauma dzarf zaman. Ya, dzarf zaman mansub. Muta'alliq terkait dengan apa yang setelahnya, akmaltu. Akmal akmaltu fi'lun wa fa'il. Lakum jar majrur muta'alliq dengan akmaltu. Dinakum sebagai maf'ul bi. Mansub. Ah itu. Jadi alif lam lil ahad ada tiga macam. Yang pertama lil ahad az yang kedua lil ahad az-zihni, yang ketiga lil ahad al-huduri. Semuanya memakrifahkan semua. Jadi semuanya ma'rifah ataupun isim-isim yang dimasukinya adalah isim-isim yang ma'rifah. Wal jinsiyah. Kemudian macam yang kedua dari alif lam adalah alif lam al jinsiyah. Ini yang lebih sulit. Ya. yaitu untuk memakrifahkan al-mahiyah itu hakikat sesuatu. Ya, li ta'rifi al-mahiyah, memakrifahkan hakikat dari sesuatu. Inti dari sesuatu. Ya, tanpa memandang satuan-satuan yang ada di dalamnya. Nah, ini batasan dari apa? Alif lam al-jinsiyah untuk memakrifahkan hakikat dari sesuatu ataupun inti dari sesuatu tanpa memandang satuan-satuan di dalamnya. Dan alif lam di sini yaitu al ya ataupun yang pertama ya. Saya belum baca dulu. Wal jinsiyah imma li ta'rifil mahiyah. Saya ulangi ya, jangan ditulis. Jinsiyah ada beberapa macam. Yang pertama li ta'rifil mahiyah. Untuk memakrifahkan mahiyah hakikat dari sesuatu. Contohnya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari hakikat air segala sesuatu yang hidup. Yang kedua dari alif lam al jinsiyah adalah listighraqil afrod untuk menenggelamkan meliputi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang ketiga istighraqu khasa'isil afrod untuk menenggelamkan sifat-sifat khusus dari satuan-satuan. Contohnya antara antarajul ilman, kau adalah seorang yang sempurna ilmunya. Ya, baru sekarang kita masuk. Ya, sekarang apa itu? Al-jinsiyah, alif lam al-jinsiyah yang faedahnya memakrifahkan al-mahiyah. Yaitu tadi maknanya alif lam yang memakrifahkan hakikat dari sesuatu tanpa memandang satuan-satuan yang ada di dalamnya dan tidak bisa alif lam ini digantikan posisinya oleh kul oleh kul nggak bisa dia hanya semata-mata menunjukkan kepada jenis ya hanya semata-mata menunjukkan kepada jenis tanpa melihat satuan-satuannya dicontohkan oleh al-musannif di sini wajalna minal ma'i kulla syai'in hayy Ya, kami jadikan kata Allah Subhanahu wa taala dari jenis air itu semua makhluk yang hidup, segala sesuatu yang hidup. Di sini alif lam yang masuk padanya adalah alif lam al-jinsiyah. Maknanya ja'alna min haqiqati al-ma al-ma'ruf. Ya, kami jadikan dari hakikat air yang sudah ma'ruf. Di antara ulama ada yang menafsirkannya alma di sini almani. Kami jadikan dari air ataupun dari hakikat air yang sudah ma'ruf segala sesuatu yang hidup. Ya. Tidak bisa di sini alif lamnya digantikan posisinya oleh kul. Kami jadikan semua. Kami jadikan manusia dari semua air tidak bisa. Ya. Hanya menjelaskan tentang jenis. Untuk memakrifahkan jenis dari sesuatu ataupun hakikat dari sesuatu. Kemudian yang kedua adalah listighraqil afrad alif lam yang fungsinya alif lam al jinsiyah yang fungsinya istighraq al afrod menenggelamkan mencakupi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Dan alif lam ini yang fungsinya istighraqul afrad meliputi semua satuan-satuan yang ada di dalamnya. Ini posisinya bisa digantikan oleh kul. Contohnya wa khalaqal insana wa khalaqal insana wa khuliqal insanu dha'ifa bisa digantikan di situ kalau pada tempat yang lain selain Al-Qur'an wa khuliqa kullu insan karena maknanya alif lam di situ maknanya kul diciptakan seluruh manusia tanpa terkecuali dalam kondisi lemah nah, itu makna istighraqil afrad untuk mencakupi meliputi semua satuan-satuan yang ada di dalamnya insan semua kena makanya alif lamnya bisa digantikan posisinya dengan kul dan diterjemahkan silahkan dengan kul diciptakan seluruh manusia dalam kondisi lemah. Kenapa diterjemahkan dengan seluruh? Karena di situ alif lamnya lil jins listighraqil afrod untuk jenis dan untuk menenggelamkan apa? satuan-satuan yang ada di dalamnya. Sifami itu? Ya. dan juga diantara antara kehususan yang lain dari alif lam lil istighraq ini apa yang digandengi oleh alif lam bisa diistisna, bisa kan, bisa dikecualikan. Seperti innal insana lafi khusrin illa illa allazina amanu. Di sini yang dimasuki oleh alif lamnya mana? Al insan. Bisa dikecualikan dari al khusr, dari al khusran illal ladzina amanu. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Maknanya innal insana sesungguhnya seluruh manusia. Di situ alif lamnya menduduki makna kul. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian illa ah, bisa dikecualikan. Kalau tadi yang ditakrifil mahyah tidak bisa dikecualikan. Sya'alna minal ma' kulla syai'in hay ini nggak boleh illa ya dalam kalimat yang lain misalkan anda bikin nggak boleh ya ditambahkan pada alif lam yang fungsinya li ta'rifil mahiyah ditambahkan dengan istitna illa ataupun yang faedahnya istighraqul afrad bisa ya kemudian juga di antara kehususan yang lain dari alif lam yang fungsinya istighraqul afrad boleh antum memandang maknanya. Boleh antum memandang maknanya, boleh pula memandang lafadznya. Ya seperti dalam contoh awit tiflil ladhina lam yadharu, Awit tiflil ladhina lam yazharu. tifl kan mufrad asalnya itu. Tiflun. Tapi sudah kemasukan alif lam. Maka dia menjadi apa? umum cakupannya. Sehingga boleh antum sifati atifl dengan apa? Jamak alladzina. Ini kalau melihat maknanya. Autifl alladzina. Kalau melihat lafaznya mufrad alladzi. Tapi dalam ayat ini memandang maknanya. Autifl alladzina. Ya. Kemudian satu lagi, Waktunya mepet. dari alif lam al jinsiyah adalah yang fungsinya listiroki khoso isil afrod untuk menenggelamkan mencakup kekhususan keistimewaan satuan-satuan yang ada di dalamnya. Kalau tadi yang kedua yang kedua itu untuk menenggelamkan untuk meliputi mencakupi satuan-satuannya. Kalau ini sifat-sifatnya, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada satuan-satuannya. Antarajul ilman. Maksudnya engkau adalah yang orang yang sempurna ilmunya. Jadi sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada satuan-satuan laki-laki ini pemberani, ini dermawan segala macam itu terkumpul pada satu orang. Misalkan si Ahmad, maka dikatakan kepada Ahmad antar rojul ilman. Engkau adalah seorang yang sempurna ilmunya. Di sini alif lam fungsinya untuk meliputi, mencakup keistimewaan-keistimewaan sifat-sifat yang ada pada rojul. Yang terpencar-pencar pada orang lain itu terkumpul pada Ahmad misalkan. Antar rojul ilman. Kalau ada seorang yang sempurna tapi ilmunya. Ya, ilmu yang terpencar-pencar pada arrijal itu semuanya terkumpul padamu. Ilman di sini tamiz. Tamiznya. Anta mubtada ar khobar ilman tamiznya. Jadi kesimpulannya ya dari alif lam al jinsiyah yang pertama hanya sekedar memakrifahkan hakikat dari sesuatu. Memakrifahkan hakikat dari sesuatu tanpa melihat satuan-satuan yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua untuk mencakupi satuan-satuan yang ada di dalamnya seperti khuliqal insanu dha'ifa tercakup seluruh manusia bisa digantikan posisi alif lamnya dengan kul Kemudian yang ketiga, fungsinya untuk mencakupi, menenggelamkan kekhususan-kekhususan atau sifat-sifat istimewa yang terpencar pada satuan-satuan yang ada di dalamnya. Ya. Terkumpul pada satu orang. Ya. Antar rajul ilman. Antar rajul al-kamil. Ya, fil ilm. Adalah seorang yang sempurna ilmunya. Ya tadinya terpencar-pencar ataupun pada orang-orang yang selain dia itu ilmunya terbagi-bagi. Ini hanya menguasai ini, yang itu menguasai yang itu, adapun kamu menguasai seluruhnya. Nah, itu menenggelamkan apa? Keistimewaan-keistimewaan yang ada pada satuan satuannya di dalamnya, yaitu rojul dalam hal ini. Orang-orang kan punya semuanya ilmu kan? Ini kadarnya segini, ini kadarnya segitu. Tapi kamu mengumpulkan semuanya. Nah itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Iya. Jadi kalau listighraqil afrod ketika kita mengkhabari ataupun mensifati boleh kita memandang maknanya. Kalau kita memandang maknanya maka jamak. Seperti jamak. Iya. Kalau kita memandang lafaznya mufrad, atifal eh, itu kan. Boleh kita ketika mensifati atau menghobari semacam atifal. Ya, atifal misalkan kalau kita memandang lafadznya apa? Yabki, ya kan mufrad. Tapi kalau kita memandang maknanya yabkun. Iya, boleh gitu. Kalau yang dimaukan dengan alif lam di situ apa? Alif lam lil jins, bukan alif alif lam yang lain lil ahad bukan, bukan lil ahad. Kalau lil ahad satu orang. Ya. Di situ posisinya di, bisa digantikan oleh kul. Ya. Yang lain? Iya bisa jauh. Sebelumnya sudah disebutkan. Contohnya apa? Rajulun. Ah itu mah bukan. Kalau Ibnu mah ma'rifah. Ya. Itu isim. Kunyah kan? Kunyah itu mah. Kalau itu nakiroh, sebelumnya nakiroh sebutkan. Rajulun, tolibun. Ya. Tadi gimana? Ya tadi untuk memakrifahkan hakikat dari sesuatu. Ya. Hakikat di sini air. Hakikat air. Tidak semua air gitu. Tidak semua air. Allah menciptakan manusia darinya. Hanya air tertentu, hakikat air tertentu. Sebagian ahli tafsir Kila tapi di sini sebutkan sihonya menunjukkan kelemahan mani. Air yang sudah ma'ruf yang merupakan sebab dari kehidupan para makhluk. Air kan macam-macam. Ya kan? Air kan macam-macam. Ya. Ya, ahli zikri. Zihni. Jadi berbicara alif lam lil ahdi zihni itu adalah bahwasanya apa yang dimasuki oleh alif lam dari isim itu sudah ma'hur, sudah diketahui oleh mukhatab, orang yang diajak bicara. Seperti idhuma fil ghor, ketika keduanya di gua, oh sudah tahu gua mana nggak disebutkan sebelumnya sudah tahu gitu antum juga ataupun kita juga sering seperti itu ya seperti ada mudaris ya yang biasa menggunakan spidol kemudian nggak ada ain al kolam gitu. mana pulpen itu maksudnya ya sudah mahud yang biasa dipakai itu yang warnanya merah misalkan ya sudah dipahami Ya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita tambahkan barangkali ada yang kurang paham sekaligus menyelesaikan pembahasan ini. Ya, sedikit lagi insya Allah. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum.